billati wallai allati qad jumi'a wallai kalladzina nazrun waqa'a Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu pada bait yang ke-91 dan 92. Di mana kedua bait tersebut masih berada dalam pembahasan al-mausul. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala di dalam Alfiyah beliau beliau mengatakan jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa. Maka isim mausul alladzi itu jamaknya itu adalah al-ula dan alladzina. Dan dua lafat ini itu dijamakkan atau menjadi jamak bagi alladzi secara mutlak. Artinya baik dalam keadaan rofa ya, atau nasab atau jar itu lafadznya tetap seperti itu. Tetap al-ula dan alladzina wa ba'duhum bil wawi raf'an dan sebagian dari mereka ya sebagian dari orang Arab atau sebagian dari orang nahwu itu ada yang merofakkan isim mausul ini yaitu alladzina itu dirofakkan dengan wawu ya artinya menjadi alladzuna dalam keadaan rofa dan dalam keadaan nasab dan jar itu menjadi alladzina. Kemudian billati illati qad jumi'a ya dan isim mausul allati itu jamaknya itu adalah allati dan allai. Ya. Kemudian ikalladzina nazron waqa'a. Dan lafat allai ya, itu terkadang, ya walaupun sedikit, itu dapat menggantikan lafat alladzina. Ya, karena alladzina itu secara umum untuk muzakkar dan allai itu secara umum untuk muannats. Tapi nanti akan ada penjelasan bahwa ya terkadang walaupun jarang itu bisa saling menggantikan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu baqiyatu al-fadhil mausulil mukhtassi ya, yaitu yang tersisa dari lafat-lafat mausul yang mukhtas karena pada subbab sebelumnya itu sudah disebutkan ada empat lafat dari mausul yang mukhtas yaitu alladhi kemudian allati kemudian alladhani kemudian allatani Nah, kemudian beliau melanjutkan dzakarul alfadhul dzakarul alfadhul arba'atal baqiyata minal mausulil muhtassi ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala itu kemudian menyebutkan empat lafat yang tersisa dari mausul yang muhtas. Jadi sebelumnya sudah empat, nah di sini ada empat lagi. Wahia, ya, yaitu al khomisu. lafat yang kelima itu adalah al-ula, yaitu al-ula. Li jam'il mudhakkaril aqili kathiran wa li ghairihi qalilan. Al-ula ini itu digunakan untuk jamak ya jamak dan mudzakkar. Ya. Yang kebanyakan itu digunakan untuk yang berakal ya. Dan ya untuk selain yang berakal ya atau sedikit sekali penggunaannya untuk yang tidak berakal. Wahiyya mabniyatun 'alas sukuni. Dan al-ula ini itu mabni dengan sukun Ya, sukun yang ada di atas alif. takulu engkau mengatakan, sarronil, ya, sarronil ula sahamu fit da'wati ilallahi. Ya, sarronil ula sahamu fit da'wati ilallahi. Ya, membuatku senang, ya, orang-orang yang turut ya berperan dalam dakwah ke jalan Allah. Ya. Maka di sini al-ula ya itu adalah isim mausul yang menunjukkan ya orang laki-laki dan jamak. Ya artinya mereka orang-orang itu adalah orang-orang laki-laki. Kemudian asa disu lafat yang keenam alladzina ya yaitu alladzina li jam'il mudzakkari aidon dan alladzina ini juga sama seperti al-ula, itu juga untuk jamak dan mudzakkar. Wa fiha lughatani. Dan uh, untuk alladzina ini itu memiliki dua dialek ya atau dua cara membaca sebagaimana yang disebutkan dalam bait tadi. Ya, apa saja itu? Ya, dialek yang pertama al-ula yang pertama alladzina bil ya'i fil ahwali thalathati. Yang pertama alladzina itu dibaca dengan ya untuk tiga keadaan. Ya, apa tiga keadaan itu? Ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Ya, artinya alladzina itu ketika dalam keadaan rofa Ya, dan nasab dan jar itu terus-menerus dibaca dengan ya. Artinya dibaca alladzina. Wahia lughatu jumhuril arabi. Dan cara membaca seperti ini itu adalah dialek atau cara membacanya mayoritas orang Arab. Wahia mabniyatun alal fathi. Dan alladzina ini ya dengan cara membaca seperti ini itu i'rabnya itu mabni dengan fathah. Ya alladzina ya mabninya dengan fathah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum ya alladzina kafaru wasattu an sabilillahi adalla a'malahum ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang pertama yaitu orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah ya Allah menyesatkan amalan-amalan mereka ya perbuatan-perbuatan mereka maka alladzina dalam ayat yang mulia ini itu berkedudukan sebagai mubtada. Maka mubtada itu dalam keadaan rofa, ya maka tetap dibaca alladzina. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qatilul la yu'minuna billah. Ya, perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula ya, beriman kepada uh, atau di sini sampai kepada Allah ya qatilul ladzina la yu'minuna billah ya perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah maka lafat alladzina dalam ayat mulia ini dalam surat at-taubah ayat ke-29 ini itu berkedudukan sebagai maf'ulun bihi untuk fi'il amr qatilu. Maka maf'ulun bihi itu ya mansub, ya nasab. Maka lafat alladzina ini walaupun menempati kedudukan nasab tetap dibaca alladzina. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-38. Ya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, ya niscaya Allah akan mengampuni, ya mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka lafat ladina yang ada dalam ayat yang mulia ini, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat ke-38, ya dalam surat Al-Anfal ayat ke-38 ini itu menempati kedudukan majrur Ya karena adanya huruf jar lam ya lilladzina. Maka dalam keadaan majrur pun tetap dibaca alladzina. Ya ini adalah dialek atau cara baca yang pertama. Afaniyatu yang kedua alladzuna. Ya yaitu lafat alladzuna bil wawi raf'an yaitu dibaca dengan wawu dalam keadaan rafa. Ini adalah dialek yang kedua. Walladzina bil ya'i nasban wa jarran. Dan dalam keadaan nasab dan jar itu dibaca alladzina dengan huruf ya. Wahia lughatu hudailin au muqailin. Dan cara membaca seperti ini yaitu alladzina dalam keadaan nasab dan jar dan dalam keadaan rofa menjadi alladzuna itu adalah dialek dari kabilah Hudail dan kabilah Uqail. Ya, jadi dua kabilah ini itu membacanya demikian. Wa 'alaiha jaa qawlu syairi dan dengan dialek ini pula lah. Ya datang ucapan, ya datang ucapan dari penyair. Yaitu nahnul ladzuna sabbahus sabaha yauman nukhaili gharatan milhaha. Ya, kita lihat catatan kaki ya terkait dengan syair ini. Ya, rawa Abu Zaidinil Ansariyu al-baita fi kitabihi an-nawadiri fil lughati ya dan Abu Zaid al-Ansari rahimahullahu taala itu meriwayatkan bait ini ya dalam kitab beliau An-Nawadir fil Lughah ya safhata tis'in wa thalathina wa mi'ataini pada halaman 239 Nah, beliau kemudian meriwayatkan nahnul ladzina, ya bukan nahnul ladzuna tapi nahnul ladzina. Bil ya'i 'alal masyhuri min lughati jumhuril arabi. Jadi beliau meriwayatkannya dengan alladzina dengan ya yang mengikuti yang masyhur dari dialeknya mayoritas orang Arab wan nukhaili bi dhammin nuni dan an nukhail tadi dengan mendomahkan nunnya ismu makanin yaitu nama suatu tempat. Kemudian wa milhahan ya dan milhahan adalah ai gharatan syadidatan tadumu tawilan ya, yaitu serangan yang dahsyat yang berlangsung dalam waktu yang lama. Wa ghoratan maf'ulun li ajlihi. Dan ghoratan dalam syair tadi itu kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih. Au halu milhahan ya sifatun. Atau maaf halun ya. Wa ghoratan maf'ulun li ajlihi au halun. ghoratan tadi yang Arabnya sebagai maf'ul li ajlih atau hal. Milhahan sifatun dan milhahan adalah sifat untuk ghorotan. Kita kembali ke atas, ya berarti kami adalah orang-orang yang ya, datang pada pagi hari, pada hari di Nukhail, ya, atau hari Nukhail, tadi nama tempat, ghorotan milhaha, yaitu datang dengan serangan yang eh, dahsyat, ya, serangan yang dahsyat ya dan Eh, berlangsung lama. Nah, di sini yang menjadi syahid itu adalah alladzuna. Ya, alladzuna sebagai khobar ya, sebagai khobar itu kan keadaannya rofa. Nah, di sini tanda rofaknya itu adalah wawu. Nah, kita lihat i'rabnya rofnya huwa mabniyun 'alal wa'i maaf wa huwa mabniyun 'alal wawi awil ya'i Ya wa huwa mabniyun 'alal wawi awil ya'i. Dan alladzuna itu kalau yang menganggapnya sebagai isim yang tetap mabni artinya tetap mengikuti isim mausul yang lain itu i'rabnya menjadi mabniyun 'alal wawi. Kalau dalam keadaan rofa artinya mabni dengan tanda rofaknya. Kemudian ketika dalam keadaan nasab dan jar menjadi mabniyun alal ya'i. Itu yang kalau menganggapnya sebagai isim yang mabni. Atau ada juga yang menganggapnya sebagai isim yang mu'rob. Maka i'robnya menjadi au marfu'un bil wawi. Ya marfu dengan wawu. Wa mansubun wa majarurun bil ya'i. Ya dan mansub dan majarur dengan ya fayakunu mu'roban. Maka pada saat Arab seperti itu, ya, lafadznya menjadi mu'rob. Ya, ada yang mengatakan itu sebagai ya, mulhaq bijam'il mudhakkaris salimi. Ya, diikutkan hukum irobnya kepada jamak mudhakkar salim. Kemudian berikutnya, as yang ketujuh, allati. Ya, allati Nah, lafat allati ini li jam'i mu'annathin. yaitu untuk lafat jamaknya mu'annath. Wa qad tuhdhaful ya'u dan terkadang ya yang ada pada allati itu men, eh, dihapus. Ya kalau dihapus menjadi allati ya sebagaimana yang ada di bait Alfiyah Ibnu Malik. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum ya, dan terhadap ya mereka atau para wanita yang mengerjakan perbuatan keji ya ya da, minisaikum dari para wanita kalian ya dan terhadap orang-orang wanita di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji. Maka di sini ya itu lafat alla allati itu menunjukkan ya wanita yang jamak ya yang banyak. Ya, ini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-15. Wahiyya mabniyatun 'alas sukuni fi hali subutil ya'i. Dan allati itu mabni dengan sukun, ya dalam keadaan kalau yaknya ada, artinya ketika yaknya tidak dihapus, itu mabni dengan sukun. Wa, wa mabniyatun, ya wa mabni wa mabniyatun alal kasri fi hali hadfiha. Dan allati ya ketika ya itu dihapus ya artinya tanpa adanya ya di akhir seperti yang ada di lafat alfiyah itu mabninya dengan kasroh. Ya, dalam keadaan yaknya dihapus. Ya, allati seperti itu. Athaminu yang ke-8 allai ya allai li jam'il muannatsi aidan dan lafat allai itu juga untuk lafat yang jamak dan muannats Wa qad tuhdzaful ya'u. Ya dan juga terkadang huruf ya-nya itu dihapus. Wabil itsbati qara'as sab'atu. Ya dan dengan menetapkan ya ya berarti allai itu merupakan cara membacanya ketujuh imam kiroah sab'ah. Ya artinya ketujuh imam tersebut itu membacanya dengan mengisbatkan ya, ya berarti allai seperti itu. Ya, wabil hadfi qara'a akharuna. Ya, dan yang selain imam yang tujuh dari qira'ah sab'ah itu ya ada yang membacanya dengan menghapus ya-nya. Ya. Fi qaulihi ta'ala yaitu dalam firman Allah Ta'ala ya yaitu wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum ya dalam surat at-talaq ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman dan para wanita yang tidak lagi haid ya di antara perempuan-perempuan atau wanita-wanita kalian maka di sini lafat Allai ya, itu menunjukkan akan wanita dan jamak. Ya, tetapi imam kiroah selain imam kiroah yang tujuh, itu membacanya dengan menghapus ya pada isim mausul tersebut. Ya, berarti ya cara membacanya ya walla iya isna minal mahidhi min nisaikum. Ya dibaca pendek. Ya kan tetapi uh, imam kiroah yang tujuh membacanya dengan menetapkan ya. Ya. Wabina uha ala sukuni awil kasri kallati qoblaha. Ya. Dan mabeninya dengan sukun atau dengan kasroh ya sebagaimana yang sebelumnya yaitu pada allati Ya allati kalau misalnya dengan menetapkan ya berarti mabni dengan sukun. Akan tetapi kalau tanpa ya menjadi allai ya di sini berarti eh mabninya dengan kasroh. Ya, kalau allai ya itu dengan mabni dengan sukun, kalau allai itu mabni dengan kasroh. Wa qad yaqa'u kullun minal ula wallai makanal akhari ya wa qad yaqa'u kullun minal ula wallai makanal akhari dan terkadang ya setiap dari ula dan allai itu dapat menempati tempat yang lain artinya kedua lafat al-ula dan allai ini itu terkadang dapat saling menggantikan ya terkadang dan jumlahnya sedikit. Qala syairu ya seorang penyair mengatakan fama abauna bi amanna minhu alaina lai qad mahadul hujura ya fama abauna bi amanna minhu alaina lai qad mahadul hujura ya maka bukanlah ya bukanlah ayah-ayah kita ya nanti kalau di syarahnya bisa dilihat yaitu bukanlah ayah-ayah kita yaitu mereka yang ya mendidik kita ya kemudian juga menjadikan pundak-pundak mereka itu sebagai buayan ya atau ada juga yang mengatakan pangkuan sebagai buayan ya Bukanlah hal itu yang lebih agung nikmatnya ya dan anugerahnya dibandingkan al-mamduh ya yaitu yang yang terpuji. Ya atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Ma'nahu ya dan makna dari syair ini yaitu laisa abauna ya bukanlah ayah-ayah kami Wahumul ladhina qamu bitarbiyatina wa ja'alu lana hujurahum kal mahdi. Ya dan ayah-ayah kami itu padahal yang e, mendidik kami dan juga menjadikan ya pundak-pundak mereka atau pangkuan-pangkuan mereka sebagai atau laksana buayan. Bi akbari ni'matin alaina wa fadlan min hadzal mamduhi Ya, jadi bukanlah ya kenikmatan yang diberikan oleh ayah-ayah kami itu lebih besar nikmatnya kepada kami dan lebih utama dibandingkan yang kami puji ini. amanna dan lafat amanna itu khobaruma atau khobarun. Ya amanna itu adalah khobar ma atau bener ya khobar ma. Ya amanna khobaruma. Ya dan lafat bi amanna itu adalah khobar bagi ma. Wal ba'u zaidatun dan ba yang ada pada bi itu adalah ba zaidah. Ya. Kemudian alai itu adalah sifatun li abai. Ya, allai adalah sifat untuk abauna. Kita kembali ke atas. Maka yang menjadi syahid apa? Ai alladzina. Ya. Maka allai yang ada pada syair ini itu maksudnya apa? Alladzina. Yang dimaksud adalah mudzakkar bukan Muannaf. Apa yang menunjukkan bidalili mahadu. Ya, kita dapat melihat pada silahnya yaitu fi'il mahadu ya itu ada wawul jamaah di situ ya fa innal wawa li jama'ati dzukuri ya fa innal wawa li jama'ati dzukuri karena wawu jamaah yang ada pada mahadu itu untuk menunjukkan jamak dan muzakkar maka alla yang ada di sini maksudnya adalah alladzina Kemudian ya contoh yang sebaliknya waqala akharu dan berkata penyair, penyair yang lain maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha wa hallat makanan lam yakun hullamin qablu dan kecintaan kepadanya itu menghilangkan kecintaan kepada wanita-wanita yang sebelumnya dan juga membuka tempat yang belum dibuka sebelumnya. Maka kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Maha azala, ya maksudnya maha azala, ya menghilangkan. Kemudian kunna fi'lun madhin naqisun. Ya, kana itu eh, kunna itu adalah fi'il madhi yang naqis. Yaitu dari kana yang ada nun inasnya ya kana kana kanu kanat kanata kunna nah di situ kemudian wasmuha domirul inasi dan isim kunnanya itu adalah uh, domir yang itu nun inas ya atau nun niswah qablaha dzarfun muta'alliqun bi mahdhufi khabari kana dan qablaha itu adalah dhorof yang ya terkait dengan khobar kana yang dihapus. Waha mudhafun ilaihi dan domirha itu mudhaf ilaih makanan maf'ulun bihi dan makanan adalah maf'ul bih untuk halat. Kita kembali ke atas. Ya. Maka syahidnya itu adalah lafat hubbal ula kunna qablaha. Ya, hubbal ula kunna qablaha. Maka al-ula yang ada di situ kan asalnya sebetulnya untuk mudzakkar. Tapi yang dimaksud ai allai. Ya, yang dimaksud itu bukan laki-laki tapi allai, yaitu para wanita yang ya. Apa yang menunjukkan itu bidalili kunna qablaha Ya kita melihat silahnya yaitu kunna qablaha. Ya fa innan nuna li jama'atil inathi. Karena nun ya nun niswah atau nun inath yang ada pada kunna itu menunjukkan jamaah ya atau jama' bagi muannath Wa ila ma dhakarna asyara ibn malikin biqawlihi jam'ul ladhil ula ila akhirih. Dan kepada yang kita sebutkan tadi, itu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengisyaratkannya dengan uh, ucapan beliau jam'ul ladhil ula ya dan seterusnya. Ai maksudnya inna kalimata alladhi, ya ya bahwa kata ya kata alladhi itu ya kata alladhi atau isim mausul alladhi, jama'u jam'an lughawiyan. Itu dijamakkan dengan jamak secara lughawi, secara bahasa. Ya, apa jamak secara bahasa? Wa huwal yadullu ala mutlaqit ta'addudi. Ya, jamak secara bahasa itu adalah ya jamak yang menunjukkan akan sesuatu yang berbilang, ya sesuatu yang banyak ya secara mutlak ya alal ula walladzina ya jadi alladzi itu dijamak dengan jamak secara lugawi secara bahasa menjadi al ula dan alladzina la jam'an nahwiyan maka jamaknya alladzi menjadi al ula dan alladzina itu bukanlah jamak secara nahwu ya jamak secara nahwu itu apa seperti jamak mudakar salim atau jamak muannats salim atau jamak taksir, bukan jamak yang seperti itu. Ya. Akan tetapi ini adalah jamak secara bahasa, artinya untuk menunjukkan yang banyak, ya, ta'addud tadi. Wa yuqalu fiha alladzina mutlaqan. Ya, dan juga dikatakan dalam bait tersebut bahwa alladzina itu digunakan secara mutlak. Artinya dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Wa ba'dul arabi nataqa bil wawi fi halatir raf'i. Dan sebagian orang Arab itu mengucapkan alladzina itu dengan wawu dalam keadaan rofa. Yang menjadi alladzuna tadi. Wa kadza jumi'allati 'alallati wallai. Dan demikian juga lafat allati itu dijamakkan, ya dijamakkan tentu adalah jamak secara tadi bahasa. Ya dijamakkan menjadi allati dan allai. Wallai waqa'a mauqi'al ladzina. Ya dan allai itu dapat menempati kedudukannya alladzina ya. Wa nazrun Ya, akan tetapi hal tersebut itu nazrun. Apa itu nazrun? Ai qalilun. Ya artinya sangat sedikit ada atau sangat sedikit penggunaannya. Bahwa allai itu menempati kedudukannya alladzina. Seperti yang dalam syair tadi. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu kembali mengutip bait yang berikutnya. Ya, mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait ke-93 dan 94. Ya, yaitu waman wama wa al tusawi ma dzukir. Ya, dan lafat man dan ma dan al itu tusawi ma dzukir itu sama atau dapat digunakan untuk apa-apa yang telah disebut sebelumnya. Ya, artinya bisa untuk mudzakkar, ya bisa untuk muannats, bisa untuk mufrad, ya bisa untuk bisa untuk musanna, kemudian bisa juga untuk jamak. Ya. Wa hakadza dzu 'inda tayyin syuhir. Dan demikian juga lafadz dzu itu dapat digunakan sebagai isim mausul ya untuk yang madzukir tadi untuk yang disebutkan tadi menurut kabilah ya atau Banu Toyi. Ya Banu Toyi salah satu ya kabilah bangsa Arab. Kemudian wakallati aidon ladaihim dhatu ya dan untuk allati itu kabilah Toyi itu memiliki lafat yaitu dhatu wa maudhi'allati atadawatu. Ya dan mereka itu juga menempatkan untuk lafat allati ya itu mereka menggunakan lafat zawatu. Ya. Ini adalah bait ke-93 dan 94. Dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu al-mausulul mushtaraku, yaitu mausul yang mushtarak. Ya. Apa itu? Kita lihat penjelasan beliau. Hadal qismu tsani minal asma'il mausulati. Ini adalah macam yang kedua dari isim-isim yang mausul. Wa huwal mausulul mushtaraku, yaitu mausul yang mushtarak. Apa itu mausul mushtarak? Wa alladhi la yakhtassu binaw'in muayyanin. Dan mausul yang mushtarak itu adalah isim mausul yang tidak dikhususkan untuk jenis tertentu. Ya karena kalau pada mausul yang sebelumnya, mausul muhtas itu kan dikhususkan misalnya alladhi khusus untuk mufrad dan mudzakkar. Allati misalnya untuk mu'annath dan mufrad. Ya, kemudian alladzani untuk uh, eh, musanna ya dan mufrad dan seterusnya. Ya. Itu adalah mausul yang muhtas. Tapi kalau untuk yang mustarok tidak ada pengkhususan seperti itu. Wa innama yasluhu lil wahidi wa ghairihi. Ya, dan lafat-lafat mausul mushtarok ini itu berlaku untuk yang tunggal dan juga yang selainnya. Ya, artinya umum, bisa digunakan untuk semuanya. Tuna an tataghayyara sighatuhu. Dan mausul yang mushtarok ini itu dapat digunakan untuk seluruh jenis tadi tanpa berubah bentuknya. Ya. Wa huwa dan mausul Mustarok ini ada enam. Apa saja? Man, ya, man kemudian wama, kemudian ma, wa'al, dan al. Wadutto'iyatu, dan du yang digunakan oleh Banu Toyi, ya. Wadha, kemudian za, kemudian kemudian wa ayyun atau wa ayyu, ya. Kemudian lafat ayun atau ayyu. Wahada bayanuha dan ini adalah penjelasannya. Ya. Al awalu uh, eh, mausul mustarok yang pertama man. Ya, yang pertama adalah man. Wahiyas mun mausulun mabniyun ala sukuni. Dan man adalah isim mausul yang mabni dengan sukun. Kita lihat catatan kaki terkait ya maksudnya ya i'lam ya ketahuilah anna lafdhu man mufradun mudzakkarun ya bahwa man itu secara lafat itu adalah mufrad dan mudzakkar ya secara lafat yang namanya man itu mufrad dan mudzakkar wa ma'naha qad yukhalifu lafdhaha akan tetapi terkadang ya maknanya itu menyelisihi atau berbeda dengan lafadznya. Ya. Jadi itu walaupun lafadznya mufrad dan muzakkar ya terkadang maknanya itu dapat menyelisihi lafadznya. Fayajuzu an ya'udat dhamiru 'alaiha mufradan mudzakkaran. Maka boleh ya domir yang nanti terkandung dalam silah itu kembalinya kepada man yang bermakna mufrad dan muzakkar. Ya mengapa? Mura'atan lafziha. Karena memperhatikan lafadznya. Kan lafadznya man itu mufrad muzakkar, maka boleh nanti domirnya itu adalah domir, ya misalnya huwa. Ya. Wahada huwal aktharu. Dan penggunaan seperti inilah yang paling banyak wa yajuzu mura'atal makna ya wa yajuzu mura'atal makna dan boleh juga itu memperhatikan maknanya atau wa yajuzu mura'atul makna boleh juga memperhatikan maknanya Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya yaitu wa minhum may yastami'una ilaik ya afa anta tusmi'u ya afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun Maka di sini di dalam uh, ayat yang mulia ini yaitu surat Yunus ayat 42 dan 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau ya wahai Muhammad Ya, kemudian afa'an anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun? Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti. Kemudian waminhum yang zuru ilaik dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu. Kemudian afa'an tahdil umya walau kanu la yubasirun. Akan tetapi apakah engkau dapat memberikan petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Ya. Maka apa penjelasannya? Fafil awali Ya, fil awwali yastami'una. Ya, yastami'una. Maka yastami'una itu adalah uh, maknanya jamak, ya. Jumi'ad dhamiru mura'atan lil ma'na. Ya, karena yastami'una di situ ada uh, wawu di situ. Ya, atau menunjukkan jamak. Domir yang terkandung dalam fiil tersebut adalah hum ya. Maka di sini e, mura jumi'at domiru ya domirnya dijamakkan yang menjadi hum mura'atan lil makna ya karena memperhatikan maknanya. Maka domir yang kembali kepada man di sini itu adalah domir jamak yaitu hum. Wa fithani adapun yang kedua yaitu yang zuru. Ya yang zuru. Yang zuru di situ ufridat domiru Ya, domirnya itu dimufrotkan Ya, yang zuru itu ada domir mustatir, ya, mustatir yang takdirnya huwa. Ya, maka mura'atan lil lafzi. Kalau di sini yang kembali ke man adalah huwa, ya, maka itu kembali kepada memperhatikan lafat dari man tersebut. Wa qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-112 Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112 Ya tidak demikian Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Robnya, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Wasayati dzalika indal kalami ala silati insyaallahu. Dan insya Allah nanti akan datang penjelasan terkait hal ini dalam penjelasan mengenai silah insyaallahu taala. Kemudian kita kembali ke atas ya. Nah, man tadi ya lanjutannya wahia lil alimi. Ya, wahia lil alimi. Dan man ini itu digunakan untuk alim. Ya, atau bahasa lainnya untuk yang berakal. Ya akan tetapi ada penggunaannya, ada yang menggunakan akil itu dengan alim. Nah, kenapa digunakan istilah alim daripada akil? Kita lihat catatan kaki. Ikhtaro ba'dun nuhati an yuqala man lil alimi. Sebagian dari para ulama nahwu itu ada yang memilih untuk mengatakan man itu untuk alim ya untuk alim. al aqili ya sebagai pengganti untuk istilah aqil. Ya, jadi ada sebagian ulama nahwu yang lebih suka mengatakan lil alimi bukan lil aqili. Mengapa? allah ta'ala wasafa nafsahu bil ilmi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menyifati dirinya dengan ilmu. Wahia tusta'malu fit dalalati alaihi subhanahu. Dan isim mausul man itu digunakan untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi man itu digunakan untuk penunjukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi mithli ya contohnya itu ada pada ya hadis yang mulia atau doa yang kita biasa ucapkan. Ya, fi mithli contohnya, subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi. Ya, subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi. Maha suci zat yang petir ya bertasbih kepadanya dan memujinya. Maka man ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Wanzur al-haditha fi dan ini dapat dilihat pada hadis ini ya. Hadis yang ada doanya ini fil adabil mufradi. Ya, dalam al-adabul mufrad ya karya al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala ma'a dan juga syarahnya Fadlullahis Somadi. Ya yaitu kitab Al-Fadlullah eh, As-Somad ya tulisan dari al syaikh Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala ya Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua ya safhata khamsin wa thamanina wa mi'atin halaman 185. Artinya apa? Ya bahwa man itu ternyata isim mausul yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk adab ya adab kita dalam mengi'rab ya adab kita kepada Allah dalam mengi'rab ya at-ta'addub itu kita jangan menggunakan penyifatan yang Allah tidak menyifati dirinya ya Allah menyifati dirinya dengan ilmu ya maka baiknya kita menggunakan juga al-alim ya jangan menggunakan aqil ya wasifatullahi tauqifiyatun dan seluruh sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya kita hanya menetapkan sifat Allah, itu hanya apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya Allah dan Rasulnya itu menetapkan bagi Allah, itu saja yang kita tetapkan. Ya, yang tidak Allah dan Rasulnya tetapkan, atau Allah dan Rasulnya tidak menetapkan, maka kita tidak perlu menetapkannya. Ya. Ini istilah. Kita kembali ke atas. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-43, ya. Wa man indahu ilmul kitab. Ya, wa man indahu ilmul kitab. Dan ya orang yang di sisinya atau menguasai ilmu Alkitab. Ya. Maka man di sini adalah isi mausul yang mabni dengan sukun. Ya. Akan tetapi wata'ti li ghairihi. Ya, man itu juga datang atau digunakan untuk selain yang alim ya atau selain akil ya artinya man itu ternyata juga digunakan untuk selain alim Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat An-Nur, ayat, ayat 45, Wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' Dan di antara hewan ciptaan Allah itu ada yang berjalan dengan empat kaki. Ya, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Maka yang yamsi ala arba'in, yang berjalan dengan empat kaki, ya man, ya, digunakan man juga. Padahal yang berjalan dengan empat kaki itu ghairul alim atau ghairul aqil, ya tidak berakal, tidak berilmu. Ternyata man juga dapat digunakan untuk yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya afani yang kedua ma, ya yaitu lafat ma wa mausulun mabniyun ala sukuni. Ma ini adalah isim mausul yang mabni dengan sukun, wa hiya li ghairil aqili. Dan ini digunakan untuk yang tidak berakal. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ya, dalam surat An-Nahl ayat 96 ya yaitu e, ma yang fadl. Ya ma'indakum yang fad. Apa yang di sisi kalian itu akan lenyap. Ya, maka ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah ya segala sesuatu. Ya. Di sini termasuk yang tidak berakal. Wa qad takunu lil aqili idashtaraka ma'ahu ghairuhu. Ya. Akan tetapi terkadang ma ini juga digunakan untuk akil ya jika yang dimaksud ma ini itu adalah sesuatu yang berakal dan selainnya. Ya artinya dimaksudkan untuk ma ini yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya idastaraka ma'ahu ghairuhu. Ka qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. ya. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, maka eh, ya di sini ada penjelasannya. Fa inna lafdhama ya maka lafat ma yang ada pada ma fis samawati wa ma fil ardi ini itu yatana walul insa ya mencakup manusia wal jinna dan juga jin-jin ya, wal malaka dan malaikat-malaikat wal hayawana dan hewan-hewan wal jamada ya, dan semua benda artinya ma ini itu mencakup yang berakal dan juga yang tidak ya. kemudian waqad ta'ti lil uqala'i faqat duna an yashtaraka ma'ahum ghairuhum. Dan terkadang lafat ma ini itu juga datang peruntukannya hanya untuk yang berakal saja. Ya tanpa berserikat atau berbagi dengan yang selain berakal. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala ya fankihu ma tabalakum minan nisa' Ya fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya dalam surat An-Nisa ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Maka ya nikahilah ya nikahilah ya wanita-wanita yang kalian senangi. Ya kalian senangi. Maka ma di sini itu kembali kepada ya, minan nisa, ya, artinya menunjukkan kepada para wanita. Karena yang kita nikahi ya pasti wanita. Makanya kalau untuk laki-laki, kan lakum di sini. Nah, dan itu semua berakal. Ya, maka ma di sini itu hanya dikhususkan untuk yang berakal. Ya, dapat digunakan yang seperti itu. asal itu kemudian mausul mushtarok yang ketiga, al, berikutnya yaitu lafat al. Wa takunu lil aqili wa ghairihi. Dan lafat al ini dapat berlaku untuk yang berakal dan juga yang selain berakal. Takulu engkau mengatakan, A'jabanil katibu. Ya a'jabanil katibu. Ya, yaitu ya, penulis tersebut itu menakjubkan aku. Atau qara'tul maktuba saya telah membaca yang tertulis tersebut. Maka di sini itu al itu diperhitungkan sebagai isim mausul. Ya maka seolah-olah menjadi ya a'jabani a'jabanil ladzi yaktubu. Ya a'jabanil ladzi yaktubu. Orang yang menulis tersebut menakjubkanku. Atau qara'tul ladzil yuktabu. Ya, saya telah saya sedang saya telah membaca yang ditulis ya atau qara'tul ladzi qara'tul ladzi qara'tul ladzi kutiba misalnya. Wa hiyasmun mausulun ala asahhil aqwali. Dan al ini adalah isim mausul menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada yang mengatakan, ada ulama nahwu mengatakan al itu bukan isim mausul. Tetapi menurut beliau hafizahullah taala itu al itu masuk dalam uh, isim mausul. Ya demikian juga ini adalah pendapat dari Ibnu Malik karena beliau menyebutkan bahwa ya al itu adalah bagian dari isi mausul. Nah, i'rabnya bagaimana? Wa i'rabuha yadhharu 'ala sifati sharihatil muttasilati biha. Ya. I'rabnya itu tampak ya, atau muncul pada sifat sorihah yang bersambung dengan al tersebut. Ya, contoh dari sifat sorihah apa? Ya, di sini ada isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, kita lihat ada isim fa'il dan isim maf'ul. Tadi al-katibu dan al-maktubu. Maka pada contoh a'jabanil katibu, yaitu i'robnya tampaknya pada kata katibu. Ya, karena dia sebagai fa'il dari a'jaba. Ya, maka marfu marfu dengan dhammah. Kemudian qara'tul maktuba, ya tampak i'rabnya atau munculnya i'rab pada kata maktuba. Dia sebagai maf'ul bih untuk qara'tu, ya maka mansub dengan fathah. Ya, mengapa kok i'rabnya munculnya di kata atau di sifat sharihah yang bersambung dengannya? Likaunihima nazala manzilatal kalimatil wahidati. Karena keadaan keduanya yang menempati kedudukan satu kata. Ya contohnya al dan katibu. Kan itu seperti satu kata al-katibu. Atau al dan maktuba. Kan itu menempati kedudukan satu kata yaitu al-maktuba. Ya, qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18, qala ta'ala Innal musaddiq innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ya Allah dan Rasulnya ya dari golongan laki-laki maupun wanita. Maka al-musaddiqina dan al-musaddiqati di sini itu adalah isim fa'il untuk fi'il is-saddaqa yas-saddaqu maka isim fa'il itu termasuk sifat yang sorihah. Maka seolah-olah dikatakan, Innalladzina yassattaquna ya wallat, wallati yassattaqna. Ya innalladzina yassattaquna wallati yassattaqna. Nah, seolah-olah seperti itu. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat kelima dan keenam. Wassaqfil marfu' wal bahril masjur. Ya dan atap yang ditinggikan ya dan laut yang ya dinyalakan ya, atau dipenuhi. Ya. Maka seolah-olah dikatakan ada di sini ada dua isim maf'ul yaitu wasaqfil marfu'i wal bahril masjuri ya dan al marfu'i dan al masjuri itu adalah isim maf'ul maka keduanya sifat sharihah maka seolah-olah dikatakan wasaqfil ladzi yurfa'u ya dan wal bahril ladzi yusjaru maka fal musaddiqina ismu inna mansubun bil ya'i ya maka lafat musaddiq al musaddiqina dalam surat Al-Hadid tadi, itu, itu isim inna yang mansub dengan ya. Wal marfu'i sifatun majaruratun. Dan al marfu' itu adalah sifat yang majarur. Ya, wa mithluha al masjuri. Al masjuri juga sifat yang majarur. Ya, kemudian ar-rabi'u e, mausul mustarak yang keempat zu ya yaitu zu wa tusta'malu mausulatan inda ba'dil qabailil arabiyyati ya wa tusta'malu mausulatan inda ba'dil qabailil arabiyyati dan dzu ini digunakan sebagai isim mausul oleh sebagian dari kabilah yang ada di Arab ini artinya sebagian saja wa minha tayyi'un ya dan di antara kabilah tersebut adalah kabilah Tayyi. Nahwu, contoh penggunaannya, Zaroni zu ta'allama. Ya telah mengunjungiku orang yang belajar. Ya, ai alladhi ta'allama. Maksudnya, Zaroni alladhi ta'allama. Ya, jadi kalau di Bani Toyi itu menggunakannya Zaroni zu ta'allama. Ya, zu di sini sebagai maknanya alladhi. Kemudian waqad dzakara Ibnu Malikin fiha lughataini. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu sungguh menyebutkan bahwa untuk zu ini itu ada dua cara membaca, dua dialek. Ya, dua dialek yang digunakan. Al-ula, ya dialek yang pertama, antakuna bilafdhin wahidin. Bahwa zu tersebut itu digunakan untuk satu lafat saja. Ya, untuk satu lafat saja. Ya, artinya lafat tersebut lil mufradi wal muthanna wal jam'i. Zu bisa digunakan untuk mufrad, digunakan untuk muthanna, digunakan untuk jamak. Kemudian al mudzakkari wal muannatsi dan juga bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannats wa yata'ayyanul muradu bisilati dan yang menjelaskan ya domir yang dimaksud itu adalah silahnya atau yang membuat maksudnya menjadi tertentu itu adalah silahnya artinya domir yang terkandung di silah fatakulu maka engkau katakan ja'adhu faza ya ja'adhu faza Ya, telah datang orang yang seorang laki-laki yang sukses. Kemudian wajah adu fazat. Telah datang seorang wanita yang sukses. Kemudian wajah adu faza. Ya, telah datang eh, dua orang laki-laki yang sukses. Wadu fazata. Ya, dua wanita yang sukses. Wadu fazu. Ya, telah datang para laki-laki yang sukses wadhu fuzna. Ya, dan telah datang ya wanita-wanita yang sukses. Artinya walaupun zu tersebut lafadznya satu, tetapi yang dimaksud itu bisa dilihat pada domir-domir yang terkandung pada silahnya. Ya, ada huwa, kemudian hiya, kemudian huma, huma, kemudian hum, dan hunna. wa dan dialek yang kedua, idkhalu at taghyiri 'alayha 'inda isti'maliha lil mufradi wal muannafi. Yang kedua, cara menggunakan zu itu ya dengan memasukkan sebagian perubahan kepada zu tersebut ya ketika digunakan untuk mufrad ya dan juga untuk muannaf. Ya. Fayuqalu maka dikatakan zatu. Ya, maka dikatakan zatu litakuna mithla allati fit 'alal mufradatil muannatsati. Ya maka dikatakan zatu ya zatu itu digunakan sebagaimana misal allati ya yang sama-sama menunjukkan kepada muannats yang mufrad tunggal. Walil jam'il muannatsi ya dan untuk jamak muannaf itu zawatu mithla allati. Ya zawatu itu digunakan menggantikan atau sebagaimana allati. Artinya untuk muannaf dan untuk jamak. Wa amma i'rabuha fal mashhuru bina'uha 'ala sukuni. Dan adapun i'rabnya maka yang masyhur itu adalah mabni dengan sukun Wa amma dhatu wa dhawatu fal mashhuru bina'uha 'ala dhammi. Dan adapun dhatu dan dhawatu, maka pendapat yang masyhur itu mabni dengan dhammah. Wa hadha ma'na qawlihi wa man wa ma ila akhirih. Dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa man wa ma sampai akhir. Ai inna hadihil alfadha tusawi ma dhukira minafamaniyatil thamaniyatil mutaqaddimati fil isti'mali. Ya bahwa lafat-lafat ini itu sama penggunaannya. Ya sama dalam penggunaannya dengan apa yang telah disebutkan dari delapan yang telah berlalu, ya delapan mausul yang muhtas ya itu sama penggunaannya ya maksudnya ai tasluhu likulli ma solahat lahu artinya man itu berlaku untuk setiap ya setiap apa yang berlaku untuknya artinya man itu dapat mewakili contohnya alladzi kemudian allati alladzani allatani alladzina kemudian allai ya dan seterusnya. Kemudian waqadishtahara inda ta'iyina isti'malu dhu mausulatan. Ya dan sungguh telah masyhur di sisi kabilah atau Banu Tayyi penggunaan dhu sebagai isim mausul. Ya musawiyatan fil isti'mali lil anwa'i thamaniyatil mutaqaddimati. Dan itu sama penggunaan dhu ini penggunaannya sebagaimana delapan jenis yang telah berlalu dalam mausul yang muhtas. Thumma dhakara anna minat ta'iyyina man idha arada ma'na allati qala dhatu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwa di antara Banu Tayyi itu ada yang jika dia itu menghendaki makna allati artinya mu'annas dan mufrad, itu dia mengatakan dhatu. Ya. Wa idza arada makna allati, dan jika dia itu menginginkan makna allati, artinya mu'annas dan jama' qala zawatu maka dia akan mengatakan zawatu demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama